Kita masih dalam pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir iman kepada hari akhir. Sudah kita sampaikan di antara urutan iman kepada hari akhir, yang pertama al-iman biyaumil ba'ats, iman kepada hari kebangkitan. Kemudian al-mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian yauma yaqumun nasu alamin. Kemudian manusia berhadapan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian manusia menghadapi yaumul hisab yaitu yaumun litakririr a'mal hari pengakuan atau pernyataan amal perbuatan manusia dan ini sudah kita sampaikan kemarin anggapan bahwasanya yaumul hisab itu hari perhitungan ini kurang tepat ya perhitungan kalau yang terbetik dalam benak kita itu hitung-hitungan antara banyaknya amal kebaikan atau kejelekan Bukan itu sebetulnya yaumul al-hisab. Maka tidak semuanya istilah syariat ya itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita kembalikan kepada makna pemahaman syariat itu sendiri. Dan Rasul SAW telah menjelaskan bagaimana gambaran yaumul hisab bahwasanya yudni Allah taala min abdihi al-mu'min. Kalau Allah menghisap orang mu'min. Allah mendekati orang mukmin, kemudian berduaan dengan orang mukmin, kemudian Allah memaparkan perbuatan-perbuatan orang mukmin dari dosa-dosanya, kemudian fakarrarahu. Kemudian orang mukmin itu pun mengakui semua amal perbuatannya tersebut, eh, di antara dosa-dosanya. Makanya dikatakan itu yaumun litakrir. Di situ ada hadis yang berbunyi summa karrarahul mu'min. eh, bahwasanya orang mukmin mengakui semua perbuatannya tersebut. Kemudian ketika dia sudah hampir merasa binasa, Allah pun mengatakan qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha halakal yauma. Dulu di dunia aku telah menutupinya dan di hari ini di hari kiamat aku mengampuni bagimu. Ya semoga Allah memberikan kepada kita yaumun ya hisaban yasir, hisab yang yang mudah. Nah, Allah taala hisaban yasira. Ini namanya hisaban yasira, hisab yang mudah. Atau isi lainnya kata Rasul al-aradu, hari pemaparan amal perbuatan orang mukmin tersebut. Adapun hisabnya orang kafir, maka hisaban asira. Naudzubillahi min hisabin yas asir. Eh, kita mohon perlindungan kepada Allah dari hisab yang sulit, yaitu Allah menghisap orang-orang kafir di hadapan orang banyak sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Eh tentunya setelah Allah sebutkan semuanya dengan perinci, Allah pun apa? Tidak mengampuni dosa-dosa mereka, namun Allah akan mengazab mereka. Kemudian setelah itu Allah memberikan catatan amal perbuatan hamba-hamba. Eh utia kita kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu isaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal perbuatan eh dengan tangan kanannya maka dia dihisab dengan hisaban yasira wa amman utiya kitabahu bishimari fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah adapun orang-orang yang berbicara amal perbuatan dengan tangan kirinya ashabu shimal eh dia mengatakan alangkah baiknya jika aku tidak diberi catatan amal perbuatanku ini dalam ayat yang lain min wara'i dhahri diberi catatan dengan eh tangan kanan kirinya lewat belakang punggungnya Naudzubillah min dalik. Jadi al-hisab ada dua, hisabun yasirun dan hisabun asir. Hisab yang mudah dan hisab yang yang sulit. Hisabun yasir itu nama lainnya al-aradu. Rasul mengatakan man husiba udib atau manu manukisal hisab udib. Barang siapa yang di didebat ya, diperinci perhitungannya maka dia diazab. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat fa amman utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasab hisaban yasira?" Rasul mengatakan, "Dalikal ard." Itulah pemaparan alias hisabun yasir. Adapun man nukisal hisab uzib, adapun yang diperinci seperti orang kafir, ya maka mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al Imam Qurtubi, setelah al-hisab maka al-mizan. Hari ditimbangnya amal perbuatan. Lianna al-waznan lil jaza. Ya, wayam bagi antakuna badal muhasabah. Kata Imam Qurtubi, karena hari timbangan itu untuk pembalasan kepada hamba, maka hari hari pertimbangan amal atau timbangan amal itu setelah hari penghisapan setelah di ya sebutkan semuanya amal perbuatan tersebut dan diakui maka ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sempat kita singgung pada akhir pertemuan kemarin. Ahlus sunnah mengatakan al-mizan hakun atau al-mizan haqiqiyun. Bahwasanya timbangan dari kiamat itu hakiki. Ya, bukan simbol, ya bukan sekedar ya, simbol keadilan seperti ucapan kelompok Al-Mu'tazilah yang mereka mengingkari akan adanya mizan dan mereka banyak mengingkari hal-hal gaib ya karena kata mereka tidak sesuai dengan akal mereka yang picik, akal mereka yang yang rusak. Adapun akalnya orang beriman maka meyakini semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, sebagaimana kata Imam Az-Zuhri rahimahullah taala beliau mengatakan alallahi albayan Allah yang menjelaskan wa ala rasulil balagh tugasnya rasul menyampaikan wa alaina ataslim tugas kita tunduk patuh menerima semua yang disampaikan oleh Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Dianai tentang adanya al-mizan sunnah mengatakan al-mizan lahu kifatan mizan pada hari kiamat timbangan itu ada dua daun timbangannya hakiki ya betul-betul ada cuma bagaimana bentuknya wallahu a'lam ya kita nggak tahu ini masalah gaib cuma kita yakin ada bentuknya ya orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya dengan akal mereka yang picik itu mengatakan bagaimana ada timbangan amal kebaikan sedangkan namanya amal seperti sholat puasa itu sesuatu yang abstrak tidak bisa ditimbang. Ya, ini sekali lagi para penuhan akal tidak mempercayai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Sunnah menjawab, Allah ala kulli syain qadir. Allah maha kuasa untuk apa? Perbuat segala sesuatu yang dia inginkan. Allah fa'alu lima yurid. Eh, seperti pada zaman Rasulullah SAW, banyak mujizat-mujizat seperti insyikakul kamar, bulan terbelah. Ya, logika nggak masuk. Sama sekarang tidak pernah terjadi lagi. Namun ini Allah la kulli qadir. Ya, inilah kelompok Mu'tazilah yang mewarisi manhajnya iblis, manhajnya kaum musyrikin yang menolak perintah Allah, yang menolak syariat Allah dan Rasul SAW dengan logika mereka yang yang rusak. Ya. Mereka tidak yakin Allah ala kulli qadir. Pada waktu zaman Rasul SAW, bebatuan itu mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Di hari kiamat nanti, Ketika kaum muslimin memerangi orang Yahudi, bebatuan, pepohonan, semuanya berbicara. Allah ala kulli qadir. Makanya, sekali lagi, jangan menuhankan akal. Akal kita terbatas. Selama ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita menerimanya. Wa ma tunal ilmi illa qalila. Tidak semuanya bisa apa? Dinalar dengan akal. Akal manusia terbatas. Ada ucapan yang indah dari Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Akhirat ya beliau mengatakan asyar'u la ya'ti bima tuhiluhu al ukul. Syariat tidak pernah mendatangkan sesuatu yang mustahil bagi akal. Ya. Walakin qad ya'ti bima taharu al makul. Akan tetapi syariat terkadang datang dengan membawa sesuatu yang terkadang akal belum bisa apa menalarnya. Karena memang akal terbatas. Sudah sering kita sampaikan. Jangan jauh-jauh ya, akal itu berpikir tentang masalah gaib yang jauh dari dirinya. Masalah roh dalam jasanya. Akal tidak bisa untuk apa? Memahami hakikat roh tersebut padahal dekat dengan dirinya. Itulah manusia sekali lagi, kalau manusia itu sadar tentang dirinya, dia akan betul-betul tunduk kepada semua perintah Allah, semua kabar berita dari Allah dan Rasul SAW. Tidak menentangnya dengan dengan akal pikirannya. Akal manusia sekali lagi terbatas, seperti penglihatannya, pendengarannya, semua terbatas kekuatannya juga terbatas. Maka jangan sombong, eh jangan semuanya diakal-akali dengan otaknya yang yang rusak tersebut. Dan ini sudah saya sampaikan, ini adalah warisannya iblis yang mana iblis menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam karena menurut dia iblis itu lebih afdal daripada Adam maka tidak layak yang afdal sujud kepada yang al-mafdul. Ini hujannya orang ayat iblis. Demikian pula kaum musyrikin, mereka tidak mempercayai hari kebangkitan karena kata mereka siapa secara logika yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah sudah hancur. Ini manhajnya orang musyrikin menolak hari kebangkitan karena nggak masuk akal mereka. Ada orang mukmin sekali lagi selama itu ada dasarnya, dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya maka wajib akal itu ditundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Di antaranya masalah al-mizan. Al-mizan itu ada hakikat hakikatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis namanya hadisul bitaka, bahwasanya eh, seorang manusia itu ditimbang amal atau catatan amal perbuatannya. Satu diletakkan dari satu timbang daun timbangan yang kalimat tauhid la ilaha di daun timbangan yang lainnya. Ini artinya ada ada wujudnya. Nah, sekali lagi ini yang harus diyakini oleh seorang mukmin bahwasanya al-mizan hakun. Kemudian dibahas oleh para ulama tentang al-mizan itu yaitu bahwasanya apa yang ditimbang. Yang benar ada tiga hal yang ditimbang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang pertama amal perbuatannya. Dalilnya fa amma man mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka hiya narun hamiyah. Adapun orang yang eh, berat timbangan amal kebaikannya, maka dia mendapatkan kehidupan yang yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya barang siapa yang ya ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah, hamiyah, ya. Ini adalah dalil amal perbuatan manusia ditimbang. Demikian pula dalam hadis Rasul mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatil rahman. Ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat ucapan yang ringan di lisan namun berat di timbangan hari kiamat dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Di situ hadis Rasul mengatakan ya sakilatani fil mizan. Ini dua kalimat yang berat timbangannya di hari kiamat kelak. Artinya amal itu ditimbang oleh Allah taala. Ya. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasul mengatakan walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan pada hari kiamat. Ini dalil amal, ya, ucapan manusia yang baik, demikian pula yang jelek, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh semoga Allah Subhanahu wa taala memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ini yang pertama yang ditimbang adalah amal perbuatan. Yang kedua yang ditimbang juga adalah catatan amal perbuatan manusia. Sewi dalam hadis bitoko tadi. Eh bahwasanya ada seseorang yang nanti akan diperlihatkan 99 tis atun watis inasi jilan diperlihatkan kepadanya 99 catatan amal perbuatan yang pernah ditulis oleh para malaikat Daud. Semuanya jelek. Ya. Kata Rasulullah SAW, diperlihatkan 99 catatan amal perbuatannya itu sepanjang dia memandang. Semuanya kejelekan. Allah pun bertanya kepada orang tersebut, Adolamaka al-kramul katibun, apakah malaikat pencatat itu mendolimi dirimu? Menambah-nambahi amal perbuatanmu ini yang jelek? Dia mengatakan, La ya Rabbi, tidak ya Rabbi. kiru min hada syai'an, apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan amal tersebut? Dia mengatakan, tidak ya Rabbi. Alaka obrun, apakah engkau punya ubur? Dia mengatakan, tidak ya Rabbi. Namun Allah mengatakan, tidak, bahwasanya engkau itu punya satu kebaikan. Ya. Kata orang tersebut, ya Allah, satu kebaikan dibanding 99 catatan keburukan semua itu. Ya, tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah menimbang 99 catatan amal perbuatan itu yang eh, sangat penuh dengan kemaksiatan dosa dan sebagainya. Ditaruh di daun timbangan yang satu, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah atau kalimat syahadatain di eh, timbang di satu daun timbangan yang lain fatosat asijilat ya kemudian catatan yang 99 yang jelek itu naik ke atas sakulat al albitokoh yang berat yang mana? Yang bawah atau yang atas? Para pedagang. Eh, Ya, yang di bawah kalimat tauhid la ilaha maka dia pun ya mendapatkan kenikmatan di hari kiamat. Ini yang ditimbang adalah apa? Catatan amal perbuatan manusia. Ya, secara kaifiah kata pak ulama kurang lebih sama dengan timbangan di dunia. Ada dua daun timbangan, kalau yang naik berarti itu yang ringan, yang berat berarti yang yang di bawah. Yang intinya sekali lagi dalam hadis yang dikenal dengan lebih bitoqah ini bahwasanya manusia juga ditimbang amal perbuatannya. Pemberatannya itu kembali kepada al-amal. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang juga adalah badan manusia, ya. Dalam hadis Rasul pernah mengatakan yati Ar-rajulul azimus samin yaumal qiyamah wala yazinu indallah janaha ba'udah. Nanti pada hari kiamat akan datang seorang yang besar, yang gemuk, yang besar sekali. Ya, al-azimus samin. Namun beratnya itu tidak lebih dari ya sayapnya seekor nyamuk. Kemudian Rasul mengatakan, "Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala" fala mulahum lahum yaumal qiyamati wazna. Bacalah kalau kalian mau firman Allah dalam awakhir akhir-akhir surat Al-Kahfi, fala mulahum lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan berikan timbangan atau berat timbangan kepada mereka yaitu orang-orang orang kafir. Karena orang kafir amal perbuatan kebaikannya tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dan kami hadapi amal perbuatan mereka kami jadikan seperti debu yang berterbangan demikian pula orang musyrik walau asraku lahabita anu makanu ya'malun sanya mereka berbuat syirik maka gugur semua amal ibadah mereka tidak ada timbang yang sama sekali di sisi Allah salatnya puasa dan sebagainya makanya yang paling utama dalam hidup seorang muslim atau tauhid Ya, kalau sudah berbuat syirik tidak ada manfaatnya akhlaknya, ibadahnya, semua kebaikannya. Gugur semuanya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul menyebutkan tentang kisah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menaiki eh, sebuah pohon, kemudian angin menyingkap betis beliau, kemudian para sahabat yang di bawah ketika melihat tertawa. Karena apa? Ya, kurusnya betis beliau. Kemudian kata Rasulullah, lahwa asqal min jabli Uhud yaumal qiyamah bahwasanya betisnya Abdul Mas'ud itu lebih berat di hari kiamat, di timbangan hari kiamat dibandingkan Gunung Uhud. Ya. Ini sekali lagi bahwasanya semuanya ini kembali kepada amal perbuatan manusia. Maka sekali lagi, ma'asyal muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, badiru bil a'mal. Banyaklah untuk kita apa? Beramal as-salih. Nah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini pembahasan tentang al-mizan bahwasanya yang ditimbang ada tiga amal perbuatan manusia catatan amal perbuatan manusia dan badan manusia itu sendiri kemudian ada pembahasan lain yaitu tentang ada berapa timbangan pada hari kiamat itu ada sebagian mengatakan banyak ya karena dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dalam bentuk jamak ya fa man saklat mawazin mawazin jamak mizan timbangan artinya barang siapa yang berat timbangan-timbangan amal kebaikannya ini disebutkan dalam bentuk jamak namun dalam hadis disebutkan dalam bentuk mufrad tadi kalimatani habi kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan disebutkan dalam bentuk tunggal yang benar wallahu alam kata para ulama yang betul itu satu timbangan saja di hari kiamat. Ini sekali lagi jangan dikiaskan kok bisa satu ya Allah la kulli syai'in qadir. Urusan akhirat jangan dikiaskan dengan urusan dunia. Jangan diotak-atik dengan akal kita. Ya, kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, timbangan hanya ada satu ya. Namun kenapa disebutkan dalam bentuk jamak dalam Al-Qur'an? Ini bi'tibaril mauzunat karena yang ditimbang itu banyak, maka apa disebutkan seolah-olah itu timbangannya banyak padahal timbangnya cuma satu, namun karena yang ditimbang itu banyak, maka disebutkan dalam bentuk jama' bi'tibari al-mauzunat wallahu alam. Ini masalah al-mizan. Eh, sekali lagi ada bentuknya, eh ada wujudnya bukan seperti yang diyakini oleh kelompok al-Mu'tazilah. Kemudian setelah al-mizan ada lagi yang tidak disebut di sini yaitu as eh jembatan. Allah mengatakan wa imminkum illa dua. Setiap kalian pasti melewati jembatan tersebut as Apa itu as Kata para ulama, as adalah al-jisru al-mansub ala dhahri jahannam, yaitu jembatan yang ditancapkan di atas api neraka jahanam. Eh, sebagian ulama mengatakan eh, asrat tersebut ada kumnya syari lebih tipis dari rambut wa ahadumna saif dan lebih tajam daripada daripada pedang. Dalam riwayat dikatakan di antara ya atau di tepi-tepinya di pinggiran-pinggiran sirat tersebut <clears throat> ada al-kalalib, ada kail-kailnya ya. Dan manusia ketika melewatinya itu sesuai dengan amal perbuatannya. Semakin banyak amal perbuatannya, maka semakin cepat dia melewati asra tersebut ada yang melewati seperti kilat, ada yang melewatinya seperti kedipan mata, ada yang melewatinya seperti angin, seperti orang yang menunggang kuda, menunggang unta, ya ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ya. Dan manusia dalam melewati sirat itu ada tiga golongan. Ada yang selama 100%, ya. Ini sesuai dengan amal perbuatannya. Hari-hari yang sangat mengerikan. Bahkan kata Rasul SAW setiap para Rasul ketika melewatinya mereka berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan kita, selamatkan kita. Ini para rasul khawatir apalagi kita. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Semoga Allah memberikan kepada kita kelancaran dalam melewati asrat di hari kiamat kelak. Kemudian, ini yang pertama, golongan manusia yang melewati eh selamat 100% lurus sudah. Yang kedua, ada yang terseret, tertarik dengan kalalib, kail-kail tersebut namun dia masih bisa lepas, masih bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak selamat eh, melewati sirat tertangkap oleh kail terjerat oleh kail tersebut kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam naudzubillahi min dalik ya kemudian setelah itu manusia akan sampai kepada namanya kontorah ada yang mengatakan itu adalah ujungnya sirat ada pula yang mengatakan itu sirat yang lain cuma lebih kecil, jembatan yang lain cuma kecil. Dan pada waktu itulah manusia akan mengalami namanya pengadilan akhirat. Akan ada kisos. Bahwasanya yang pernah mendolimi saudaranya itu nanti akan ada kisos. Ya, akan ada pengadilan akhirat. Makanya ada istilah hadisul muflis. Hadis orang yang bangkrut. Yaitu yang datang pada kiamat dengan membawa eh setumpuk pahala seperti gunung. Namun orang itu mencaci saudaranya, mengambil hartanya tanpa hak, bahkan mungkin menumpahkan darahnya, maka kebaikan-kebaikan orang yang mendolimi akan diberikan kepada yang eh didolimi. Kalau sudah habis kebaikannya, kejelekan yang didolimi akan diberikan kepada yang mendoliminya. Naudzubillah min dalik. Makanya Rasul mengatakan, ittaqil dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian dari kedoliman, yaitu mendolimi saudaranya. Karena kedoliman itu kegelapan pada hari hari kelamat. Ya, kalau sekarang kita mungkin bisa tertawa, ya, menuduh saudaranya tanpa hak, ya, mengambil atau me, ya, mencabik-cabik kehormatannya atau mengambil hartanya tanpa hak. Mungkin kita merasa senang berhasil, tidak diadili di dunia. Ingat di akhirat ada pengadilan dan Allah ya Maha Adil tidak akan mungkin ada yang didolimi di sisinya. Bahkan binatang pun akan Allah adili. Sampai dalam hadis Rasul mengatakan se seekor kambing yang bertanduk yang dia mendolimi eh, kambing yang lain yang nggak bertanduk itu juga dikisas meskipun pada akhirnya mereka akan menjadi turaban makanya Allah mengatakan tentang orang kafir ya laytani kuntum turaba alangkah baiknya kata orang kafir kalau aku menjadi turab menjadi tanah karena karena mereka melihat bahwasanya hewan-hewan tersebut tidak ada azab bagi mereka. Eh mereka memiliki nah orang kafir pun ingin menjadi seperti itu. Cuma tidak tidak mungkin bagi mereka api neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ini namanya al kontora. Kemudian setelah itu eh surga dan neraka. Eh di sini disinggung cuma bukan pembahasan surga dan neraka secara eh, terperinci, cuma ini bab setelah ini dalam buku Etikat Aimatil Hadis disebutkan tentang tarkus syahada li ahadin minal muwahidin bil jati awin nar. Tidak boleh menfonis seorang pun dari orang yang bertauhid masuk surga atau masuk neraka. Ini pembahasan seperti ini, bukan inti pembahasan beriman kepada surga dan neraka. Eh kita tambahkan sedikit secara ringkas. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini setelah tadi adanya jembatan ya kemudian ada kontor ada kisos kemudian yang terakhir ini kehidupan terakhir manusia imal jannah wa imanat surga atau atau neraka naudzubillah minan minan nar kita mohon kepada Allah semoga Allah mengumpulkan kita kembali di surga kelak ini akhir kehidupan manusia ya inilah al yaumu al akhir makanya tidak boleh kata Syekh Muhammad bin Sayyid kalau kita memakamkan jenazah Eh, kita mengatakan kita sudah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini suatu apa? Kata-kata yang sering kita dengar, sering kita baca di media, ya. Ini adalah ucapan yang batil. Karena apa? Alam kubur itu bukan alam terakhir. Masih ada hari kebangkitan, masih ada hari apa? Surga dan auto neraka, naudzubillah minan nar. Ya, maka seolah-olah kalau orang itu mengatakan ini tempat peristiwa yang terakhir, eh di alam barzah, di alam kubur, seolah-olah dia mengingkari hari kebangkitan. Yang terakhir adalah hari eh, yaumul akhir, yaumul ba'ats, kemudian surga dan dan neraka. Jadi ya harus kita apa? Jaga lisan, jangan mengatakan eh kuburan tempat peristiwa yang terakhir. Ini ucapan orang kafir, tidak boleh kita ikuti. Ini adalah ucapan yang mengandung unsur pengingkaran kepada hari hari kebangkitan. Ya, Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah banyak membahas juga masalah surga dan neraka. Mereka mengatakan jadinya Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyah bila mengatakan ya wal jannatu wan naru makhluqatani la tabidani wala tafnai wala tafnayani. Surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang dan tidak akan binasa tidak akan musnah, tidak akan hancur selama-lamanya. Di sini ada dua poin. Yang pertama kita wajib mempercayai adanya surga dan neraka. Tentunya yang nggak percaya surga dan neraka kafir, ya. Ini sudah pembahasan yang jelas sebetulnya. Surga neraka itu hakun. Eh, sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit Rasul mengatakan ya asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna isa ya rasulullah wa kalimatuhu alqa ila maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wa nar haqqun ya adkhal janna ala kana minal amal ya barang siapa mengucapkan man syahida alla illallah ya para siapa yang bersyahadatain mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia meyakini Nabi Isa adalah utusan Allah dan bahwasanya Nabi Isa adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan ucapannya kun jadilah maka jadilah. Dan barang siapa meyakini surga dan neraka itu hakun, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga sesuai dengan apa? Bagaimanapun amal perbuatannya. Ini sudah kita harus yakini surga dan neraka ini hakun. Kemudian pembahasan yang berikutnya kata pak ulama bahwa saya surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang ini. Dan yang paling benar surga dan neraka nanti pada hari kiamat itu ya surganya yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihi assalam. Ini lagi-lagi kelompok mutazila tidak mempercayai kalau surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ini sekali lagi para penista-penista agama Allah Subhanahu wa taala di antara kelompok Al-Mu'tazilah. Di antara yang sekarang mewakilinya adalah kelompok Jil dan yang semisal dengan mereka yang suka ya menuhankan akal, menolak dalil meskipun ya jelas atau bahkan lebih jelas daripada siang matahari di siang bolong. Ya, bahwasanya kata para ulama surga neraka itu sudah diciptakan sekarang. Kalau mau Mu'tazilah mengatakan nggak masuk akal. Kata mereka, ya kalau istilah sekarang ini, kalau surga dan neraka sekarang itu ada mubazir kata mereka, abas, sia-sia. Karena dia tidak dia tinggali. Seperti rumah dibangun nggak ditinggali mubazir kata mereka. Naudzubillah min dalik. Ya, padahal ayatnya jelas. Ya Allah mengatakan tentang surga uiddat lil muttaqin wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardua samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada eh, surga yang yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Yang Allah uiddat ya bahasa Arab uiddat itu fi'il fi'il madhi eh kata kerja lampau yang sudah terjadi uiddat yang telah Allah sediakan bagi orang yang bertakwa demikian pula tentang orang-orang kafir watakun narallati uiddat lil kafirin takutlah kalian kepada neraka yang telah uiddat disediakan bagi orang-orang apa kafirin Allah menyatakan sudah ada surga neraka sekarang ini namun kata mereka ah, itu mubadir nggak masuk akal mereka yang yang fisik yang rusak Ya, maka sekali lagi harus kita berhati-hati. Ya, harus orang muslim namanya muslim itu istislam lillah, pasrah tunduk kepada Allah, kepada perintahnya, kepada kabar beritanya, tidak menentang dengan akal-akalnya. Ya. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu birra'yi lakana asal khufi aula bil masimin a'la. Seandainya agama dengan akal, maka yang lebih utama dibasuh ketika wudhu pakai sepatu, pakai kaos kaki itu yang bawah. Ya, karena itu yang tempat yang kotor. Cuma syariat bukan akal-akalan. Syariat adalah wahyu Allah. Perintahnya apa? Membasuh yang atas bukan yang bawah. Itulah agama, bukan dengan akal namun dengan dalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kata mereka, kalau surga neraka itu ada sekarang itu mubadir. Kata ulama, tidak ada Islam mubadir. Allah lebih tahu ya tentang hikmah segala-galanya. Ya, di antaranya tidak ada kata mubadir. Buktinya apa? ketika manusia nanti akan kita sampaikan tentang adab dan nikmat kubur, neraka dan surga dipakai untuk memberikan nikmat kepada penghuni barzah yang mukmin ya dengan dibantangkan eh, surga meskipun dia di alam barzah dia masih apa eh bisa merasakan nikmatnya surga demikian pula yang diadab di alam barzah di alam kubur dia diadab juga dengan api neraka diperlihatkan api neraka sampai ya apinya kepada atau panasnya kepada para penghuni alam barzak dari orang-orang kafir tersebut. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa Tidak ada istilah apa? Mubadir. Yang mubadir itu adalah otak mereka yang menentang apa? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi orang-orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatalahumullah. Surga neraka sekali lagi dalam riwayat atau dalam ucapan ulama yang lain maujudatan ya al-an Al-nar wal jan al jannatu wan nar makhluqatani maujudatani al-an. Kata Pak ulama, surga neraka itu sudah diciptakan, sudah ada sekarang. Kemudian pembahasan yang berikutnya, la tafnayan. Surga neraka itu kekal abadi. Ya, tidak musnah, tidak binasa. Bukan seperti kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu seniornya Mu'tazilah. Ya, yang banyak para ulama mengkafirkan mereka karena banyak ya akidah mereka yang keluar dari Islam. Di antaranya akidah bahwasanya surga neraka itu kata mereka tidak kekal. Eh bahwasanya akhirat tidak kekal. Itu ajarannya kelompok Al-Jahmiyah. Padahal jelas dalam Al-Qur'an ya Allah mengatakan tentang para penghuni surga ya innal juga tentang penghuni api neraka innalladzina kafaru min alil kitabi wal musyikina fi nari jahannama khalidina fiha ya ulaika hum syarul bariyah penghuninya neraka saja kekal. Demikian pula dengan apa? Ya, nerakanya. Demikian pula tenang surga. Ya, innalladzina amanu wa amsalihati ulaikahum hum khail bariyah. Ya, jazaum inda rabbim jannatu adnin tajri min tahtiha khalidina fiha abada. Kok kata mereka? Ya, tidak kekal. Ini sekali lagi ya kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok ali al-bidah. Maka sekali lagi ya di luar sana naudzubillah minak kesesatan berbagai macam bentuknya Eh maka kewajiban kita membentengi diri kita terus dengan belajar akidah dan terus belajar, jangan pernah bosan. Karena sekali lagi di luar sana arusnya sangat deras. Kalau kita eh tidak membentengi dengan ilmu akidah yang sahih akidah salaf, kita akan masuk ke dalam eh arus yang berbahaya tersebut. Eh bisa apa menghancurkan dunia dan akhirat akhirat kita. Kemudian kata para ulama, mereka kelompok Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka berdalil Kan yang kekal itu Allah Subhanahu wa taala. Kok dikatakan surga neraka kekal? Maka jawab para ulama, itu tidak saling bertentangan. Bahwasanya surga dan neraka itu kekal dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan zat mereka mereka kekal. Ya, yang maha kekal Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memberikan kekekalan tersebut kepada surga dan neraka. Beda antara kekekalan Allah yang secara zatnya memang kekal dengan surga dan neraka yang kekekalannya dengan seizin dari Allah. Seperti keyakinan kita. Siapa yang tahu yang gaib? Hah? Siapa yang tahu yang gaib? Saja atau ada yang lain? Secara asal hanya Allah yang tahu yang yang gaib. Namun Allah terkadang memberitahukan hal yang gaib kepada para rasul-rasulnya. Alimul ghaibi. Allah yang tahu yang gaib. Ya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Allah yang tahu yang gaib dan dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Nabi Muhammad SAW secara zatnya tidak tahu yang gaib. Ya, maka orang itu syirik kalau orang itu mengatakan rasul tahu yang gaib. Rasul sendiri Allah perintahkan Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Qul la amliku nafsi naf'an wala darat illa ma Allah. Walau kuntu alamul ghaiba lastaqsatu al khairi. Seandainya aku kata Rasul tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan wa ma su dan tidak akan menimpa aku apa? Kejelekan Rasul tidak tahu yang gaib. Cuma Rasul Allah beri wahyu tentang hal gaib tersebut. Jadi tidak ber, bertentangan. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Cuma kalau Rasul memberitahukan yang gaib, itu karena apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini, surga dan neraka hakikatnya sebenarnya tidak kekal. Cuma Allah menjadikan mereka apa? Kekal. Jadi tidak saling apa? bertentangan. Cuma itulah sekali lagi alil bijak tidak mau taslim kepada berita dari Allah dan Rasulullah rasul alaihi wasallam. Eh kemudian pembahasan di sini yaitu secara ya secara ijmal secara global yaitu makna bab ini tidak boleh kita manfanis si fulan si alan ya dari kaum muslimin masuk surga atau masuk masuk neraka. Ini adalah keyakinan alusuna wal Jamaah. Ya, dan ini sebagai juga bantahan kepada alil bid'ah yang mereka suka menuduh kita katanya kita ini suka mengobrol ya neraka kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin fin finnar padahal ini ucapan siapa Rasul SAW kok mereka alergi dengan ucapan ini ya seolah-olah apa kita mengobrol neraka naudzubillah min dalik ini kita hanya mengikuti Rasul SAW membaca khutbatul hajah ketika awal pengajian ini adalah sunnahnya Rasul. Kalau mereka menuduh kita seperti itu karena alasan khutbatul hajah seperti itu, berarti mereka juga menuduh siapa? Rasul mengobrak api neraka. Naudzubillah min dalik. Sedikit-sedikit, sesat sedikit-sedikit, neraka. Ini Rasul yang mengajari. Kalau Anda nggak eh suka, berarti Anda apa? Membenci Rasul SAW. Katanya cinta kepada Rasul SAW. Mana buktinya? Ini Rasul mengajarkan. Kata Abdul Mas'ud, Alamana Rasul SAW khutbatul hajah fi nikah wa ghairi. Dahulu Rasul mengajarkan kepada kita khutbatul hajah di acara pernikahan dan selain acara pernikahan. Khutbah-khutbah beliau selalu diringi dengan apa? Kata-kata tadi. Kullu bid'atin dolala Setiap bid'ah sesat. Wa kulla dolalatin finna. Dan setiap kesehatan tampaknya di neraka. Ya, cuma mereka lah ya akal mereka masih kurang eh kurang setengah. Eh maka apa? Tidak bisa memahami hakikat ucapan Rasul SAW di sini. Ini ya hukum secara umum Ya tidak boleh, jangankan urusan apa mengfonis neraka atau surga kepada orang beriman. Sampai-sampai kata Imam Bukhari, la yuqalu fulanun syahid. Menfonis orang itu syahid saya nggak boleh. Apalagi sampai urusan apa surga neraka. Ini sekali lagi eh, tujuan-tujuan keji kepada dakwah salafiyah pada dakwah salafiyah alusunan wal jamaah berlepas daripada hal tersebut. Dalam urusan akhirat al-sunnah sangat amat ayah berhati-hati. Ya, urusan takfir saya berhati-hati, apalagi urusan apa surga neraka. Demikian pula masa tadi, Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad, dalam sahihnya ada bab la yuqalu fulan syahid. Tidak boleh menfonis orang itu mati syahid. Ya, seperti kelompok-kelompok haroka, kelompok teroris mereka mudah mengobrol apa? Label syahid. syahid, Said Kutub, syahid Abdullah Azam, syahid Said Hawa dan sebagainya. Ini adalah ucapan yang jauh dari akidah dan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Memang mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka kelompok khawarij. Ya. Mereka rajin katanya menggembar gebarkan jihad, namun nggak melihat Sahih Bukhari kitabul jihad. Di situ ada bab la yukal fulan syahid. Tidak boleh manfaris orang itu mati syahid. Imam Bukhari membawakan dua riwayat hadis. Yang pertama firman eh, sabda Rasulullah SAW, Allahu a'lam biman yujahid fi sabilillah. Allahu a'lam biman yuklamu fi sabilih. Hanya Allah yang tahu siapa yang betul-betul berjihad di jalannya dan siapa yang betul-betul eh terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masalah jihad ini berkaitan dengan masalah keikhlasan, masalah ittiba. Sudahlah kalau mereka ittiba kepada sunnah Rasul, nah masalah ke eh, al-ikhlas, hati. Siapa yang tahu? Eh, enggak ada yang tahu. Kemudian riwayat yang kedua dalam Sahih Bukhari tersebut Imam Bukhari membawa riwayat kisah ya pada waktu Rasul berperang dengan orang musyrikin. Kemudian ketika mereka ya masuk ke tenda-tenda mereka, ada sebagian sahabat saling ngobrol memuji salah seorang dari mereka. Si fulan itu masalah pemberani, berani di medan pertempuran. Apa kata Rasul? Huwa finnar. Orang itu masuk neraka. Para sahabat heran. Dohirnya Masya Allah pemberani, mujahid. Ya, kalau sekarang sampai masuk YouTube dan sebagainya, selfie dan seterusnya. Ya. Namun kata Rasulullah huwa finnar. Dia di neraka. Sebagian sahabat atau seorang sahabat yang dekat dengan orang itu, ya terus ya me, ya, menemaninya, ingin betul-betul membuktikan kebenaran sabda Rasulullah. Mereka yakin, cuma betul-betul ingin apa? Melihat langsung. Dan betul ketika orang itu eh terluka, dia tidak sabar, bunuh diri ya sungguh benar sabda Rasul sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya Rasul SAW membacakan hadis ya inar rajula layak ya'malu bi amali atau ya layak malu amala alil alil jannah fima yabadulin nas huwa min ahli nar sesungguhnya ada seseorang yang dia berbuat seperti perbuatan penghuni surga yang nampak di hadapan manusia padahal dia penghuni api api neraka. Eh, maka dari sinilah sekali lagi kita dilarang untuk menfonis orang itu apa? Mati syahid atau masuk surga. Meskipun orang itu kita lihat Masya Allah luar biasa. Tolabul ilminya, dakwanya, jihadnya, ibadahnya, sedekahnya luar biasa. Tidak boleh dalam akidah sunnah mengatakan orang itu pasti masuk masuk surga. Kita nggak tahu hati hati orang. Ya. Ini sekali lagi demikian pula dengan apa? Fonis api neraka. Ya. Imam atau Hawi rahimullah. Dalam akidah Tahawiyah mengatakan narjulil muhsinina minal mu'minina an ya'fuwa anhum wa yudkhilahumul jannata birahmatihi. Kita hanya bisa berharap semoga orang yang baik dari orang beriman itu mendapatkan ampunan dari Allah dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmat Allah wala na'man alaihim namun kita tidak boleh merasa aman wala nashad lahum bil jannah tidak boleh kita menfonis orang itu pasti masuk masuk surga. Sebaik apapun yang kita lihat, tidak boleh menfonis. Kita hanya bisa apa? Mendoakan, semoga dia masuk surga. Demikian pula sebaliknya, wa nastaghfiru limusiihim. Kita hanya bisa apa? Mohon ampun kepada Allah. Semoga yang jelek dari orang mukmin diampuni dosanya oleh Allah Taala. Ya wala nuqanituhum. Amun tidak boleh kita apa? Memastikan orang itu pasti masuk api api neraka. Demikian pula Rasul mengatakan dalam tarusan hadis riwayat Bukhari tadi, Wa inna rajul layak malu amala ahli nar fima ya nas alil jannah. Namun sungguh ada orang yang dia hidupnya itu ya berlumuran dengan dosa, berbuat seperti peng, eh, perbuatan penghuni api neraka yang nampak di hadapan manusia, namun dia masuk apa? Masuk surga. Kita nggak bisa apa? Menfonis urusan akhirat, urusan Allah. Kita serahkan kepada Allah. Bahkan kata Pak ulama, ya seperti Syekh bin Baz yang lainnya, bahkan orang kafir, ya Kristen Yahudi, ketika kita tahu dia mati dalam keadaan seperti itu, masih memeluk agama Yahudi Nasrani, tetap tidak boleh kita mengatakan pasti di neraka. Karena kita nggak tahu, bisa jadi dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi kita nggak tahu. Seperti kisah Rajabah ya Najasyi masuk Islam ya tanpa ada seorang pun dari umatnya, penduduknya, kerabatnya yang tahu dia masuk Islam. Ya, Allah memberitahukan kepada Rasul ada saudaranya Muslim yang mati di ya Habasha di Ethiopia tidak ada yang mensalatinya maka disyariatkan salat gaib. Ya, ini sekali lagi dalil ya tidak mudah menfonis tentang surga neraka. Illa bidalil yang khusus tentangnya. Makanya Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ketika mensarah ya, ucapan Imam Bukhari dalam Fathul Bari ada bab tadi la yuqalu fulan saya tidak boleh menfonis orang itu mati syahid. Kata Ibnu Hajar ala sabil qata' bidalil illa bidalil au bil wahyi. Ya, maksudnya tidak boleh menfonis orang itu mati syahid kecuali dengan dalil khusus wahyu khusus. Contoh misalnya Rasul mengatakan ketika di atas gunung Uhud kemudian bergetar gunung Uhud Eh Rasul bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasul mengatakan, eh Daya Uhud. Eh tenanglah engkau ya Uhud. fa'inna inna alaika nabiyon wa syahidan. Karena di atasmu ada seorang nabi dan dua orang syahid. Yaitu siapa? Abu Bakar wa, wa Umar. Boleh kita mengatakan Umar syahid Umar bin Khattab. Bapak, Karena Rasul yang mengatakan demikian. Hamzah, saya itu Suhada, boleh. Eh, kan ada dalil. Ya. Adapun ya seperti Kadi, Syahid Kutub, eh, ya Asyahid Syahid Kutub, Asyahid ya eh, Abdullah Azhar dan sebagainya atau kita mengatakan Asyahid Syekh Albani, tidak boleh. Ya, tidak boleh boleh berlebihan dalam hal seperti ini. Ini masalah saat menggelari saja syahid tidak boleh apalagi memberikan fonis orang itu pasti masuk surga, masuk api neraka. Ini sekali lagi bantah juga kepada ahli bidah yang menuduh kita suka mengobrol ya adalah finar. Berarti kalau kalian mengatakan ini perbuatan bid'ah, berarti kalian mau fonis kita masuk neraka. Tidak, tidak ada kelaziman. Bisa jadi Anda berbuat bid'ah-bid'ah tersebut, namun bisa jadi Anda masuk surga. Itu urusan bukan urusan kita, itu urusan Anda dengan Allah. Seperti Said Kutub, ya kita fonis Said Kutub di dunia ini dia adalah orang yang sesat ya bapaknya teroris yang mengajarkan terorisme di abad ini kita yakin dia sesat adapun urusan akhirat antara dia dengan Allah bukan urusan kita dimasukkan surga yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu ya Usama bin Laden misalnya ya para ulama mengatakan dia kelompok khawarij ya kelompok teroris ya dia ya perusak Islam ini kita mengkondisi dunia dengan bukti dengan dalil, ya. Namun urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula Syekh Albani, Syekh bin Bas, kita hukumi di dunia ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, mujaddid pembaru abad ini karena keilmuannya akidah dan sebagainya. Ya, kita puji mereka, para ulama-ulama ahli sunnah. Namun demikian tidak boleh kita mengatakan Syekh bin Bas pasti di surga. Naudzubillah min dalik. Nggak boleh berlebihan. Ya. Meskipun dengan al-bid'ah, dengan al-sunnah, tidak boleh kita apa? Berlebihan. Ya, sekali lagi, ini pembahasan bab yang akan insya Allah kita baca lebih rinci insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Namun intinya sudah sampai tadi bahwasanya urusan memfonis orang itu surga, masuk surga masuk neraka itu adalah hak Allah kecuali dengan dalil yang khusus. Contoh masalah masuk neraka ya kita katakan Abu Lahab, Abu Talib, meskipun mereka paman-pamannya Rasul, ya meskipun dari keluarga Rasul SAW, namun tabat yada Abi Lahabin, watab kita pastikan masuk neraka karena jalannya ada. Ya. Lawannya yang difonis masuk surga, kita katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ayah Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sepuluh para sahabat yang masuk surga. Kita yakini seperti itu. Bilal di surga, Ukasa bin Mesan di surga, ya Sabit bin Kalbi sama di surga, para sahabat salam di surga. Kita pastikan, ya. Namun yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalil khusus tentangnya, eh kita tidak bisa apa? mengatakannya. Cuma secara umum tadi sebagaimana kata Imam Tohawi kita bisa berharap semoga Allah mengampuni orang beriman, memasukkan mereka ke dalam surga, ya mengampuni orang yang jelek dari mereka, cuma menfani surga neraka ini sekali lagi bukan di tangan kita. Eh semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari adab api neraka dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku hada, wa akhir da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com